بسم Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج Seseorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya, yang datang dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50 ribu tahun. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh, mustahil. Sedangkan kami memandangnya dekat, pasti terjadi. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang berterbangan dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya. Sedang mereka saling melihat, orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari adab hari itu dengan anak-anaknya dan istrinya dan saudaranya dan kaum familinya yang melindunginya di dunia, dan orang-orang di atas bumi seluruhnya, kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling dari agama, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون Inna rabbihim ghairu ma'mun. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang miskin yang meminta, dan orang yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak mau meminta dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Karena sesungguhnya, azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya, dan orang-orang yang memelihara salatnya. Mereka itu kekal di surga, lagi dimuliakan. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok? أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui, air mani. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين Untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka. dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذِلَّةٌ ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kebatilan dan bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka. Yaitu pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia. Dalam keadaan mereka menekurkan pandangannya, serta diliputi kehinaan, itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka